Apa artinya tabarruk? Artinya adalah talabul barakah. Talabul barakah. Mencari keberkahan ataupun mengharapkan keberkahan. Atau dalam istilah lain ngalap berkah. Lalu apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan itu artinya kathratul khair wa subutuhu kebaikan yang melimpah dan terus menerus ada kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus menerus ada ini yang disebut yang dimaksud dengan keberkahan baik jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha berkah sebagaimana Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam banyak ayat Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Tabarakallahu ahsanul khalikin, Maha berkah Allah Dialah sebaik-baiknya pencipta Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir di awal surat Al-Mulk. Maha berkah Allah di tangannya lah kekuasaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Jadi di antara keyakinan asasi setiap mukmin adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha berkah oleh karena itu hanya dialah yang bisa memberikan keberkahan kepada kita. Hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan berkah kepada kita. Sehingga barang siapa yang meyakini sesuatu itu memiliki berkah atau dapat memberikan berkah kepadanya, apakah itu pepohonan atau batu-batuan atau yang semisalnya, Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah kepadanya atau tidak menetapkan sesuatu itu memiliki berkah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meyakini pepohonan atau batu-batuan atau kuburan tertentu atau benda-benda tertentu bisa memberikan berkah kepadanya. Padahal Allah tidak menetapkan bahawa hal itu memiliki berkah maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan para ulama ini bisa termasuk kategori syirik besar dan bisa termasuk kategori syirik kecil syirik besar apabila dia meyakini sesuatu benda tertentu dapat memberikan berkah kepadanya dengan sendirinya bukan Allah yang memberikan berkah maka itu adalah syirik besar adapun syirik kecil apabila dia meyakini sesuatu itu hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berkah kenapa dikatakan syirik kecil karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan Padahal hanya Allah tabaraka wa taala yang maha mampu menetapkan sesuatu itu memiliki berkah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah makhluknya memiliki berkah. Contohnya tempat-tempat tertentu telah Allah tetapkan memiliki berkah. Di antaranya apa? Rumah-rumah Allah, masjid-masjid, ini adalah tempat-tempat yang memiliki keberkahan. Dan berkahnya yang paling banyak adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa. Demikian pula majelis-majelis ilmu. Ini adalah tempat-tempat yang Allah tetapkan memiliki keberkahan. Dari mana kita ketahui jamaah sekalian? Dari banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu memiliki berkah harus berdasarkan dalil. Dan juga harus berdasarkan dalil cara mencari berkahnya. Misalkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ini adalah dua masjid yang paling berkah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi cara kita mencari berkah di situ juga harus berdasarkan dalil. Jadi dua hal yang kita butuhkan untuk mendapatkan berkah. Yang pertama, kita mengetahui dalil bahwa tempat itu memiliki berkah. Yang kedua, cara kita mencari berkah padanya. Bagaimana cara kita mencari berkah padanya? Apakah dengan mengusap-usap dinding Ka'bah kemudian kita usapkan lagi ke tubuh kita atau mengusap dinding masjid kemudian kita usap di bagian tubuh kita bukan begitu caranya apalagi sampai menggunting kiswa Ka'bah kemudian membawa pulang dengan harapan dia bisa memberikan keberkahan bukan begitu caranya tetapi caranya adalah dengan melakukan sholat di situ satu sholat di Masjid Nabawi senilai seribu solat di masjid yang lain. Di Masjidil Haram senilai seratus ribu kali lipat. Demikian pula memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunnah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Kalau di Masjidil Haram melakukan tawaf dan seterusnya. Jadi harus dengan cara yang sesuai dengan dalil. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu-waktu yang memiliki berkah seperti bulan Ramadhan maupun bulan-bulan yang lainnya seperti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan masih banyak lagi seperti hari Jumat Demikian pula sepertiga malam yang terakhir Ini waktu-waktu yang terbaik untuk memperbanyak ibadah. Untuk memperbanyak ibadah, banyak berdoa, banyak istighfar dan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Jadi, dua hal ini yang kita butuhkan. Dalil bahwasannya sesuatu itu memiliki berkah. Yang kedua, cara mencari berkahnya. Nah, apabila kita meyakini sesuatu memiliki berkah, ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu memiliki berkah. Seperti batu-batuan tertentu, pepohonan tertentu, atau kuburan tertentu. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu memiliki berkah. Apabila kita meyakini itu memiliki berkah, maka berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Syekh rahimahullah menyebutkan di sini dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari As-Sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal 'Uzza wa manat Manata tsalitsatal ukhra? Alakumudz-dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Maksudnya apakah Tuhan-Tuhan kalian itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Ini pertanyaan untuk mengingkari sesembahan kaum musyrikin. Yang terbesar di masa itu ada tiga. Lata, Uzza dan Manat. Jamaah sekalian, Lata Uzza dan Manat ini apa hakikatnya? Lata itu hakikatnya adalah kuburan. Yaitu kuburan orang soleh atau orang yang mereka anggap baik yang suka menumbuk gandum yang suka menunduk, menumbuk gandum kemudian dia hidangkan kepada jamaah haji makanya Kata lata itu dari kata latta yalutu. Dia suka menumbuk gandum. Dari situlah diambil namanya. Lalu ketika dia mati, mereka bangun kuburannya, mereka muliakan kuburannya, mereka buat berbeda daripada yang lain, kemudian mereka mencari berkah di kuburannya dengan beribadah di situ. Itu pada hakikatnya itu lata. Apa itu Uzza? Uzza itu adalah pepohonan. Pohon-pohon besar dan di situ ada kuil. Serta di situ ada setannya yang suka bikin penampakan, suka memunculkan suara-suara menakut-nakuti mereka. Sehingga mereka mengira itulah Tuhan mereka. Jadi pada hakikatnya yang mereka sebut Uzza itu adalah pepohonan dan mereka mengharapkan berkah dari pohon-pohon tersebut. Kemudian apa itu manat? Manat itu adalah patung yang mereka pahat dari batu. Yang mereka pahat dari batu. Mereka kenapa dinamakan manat? Karena banyaknya sembelihan yang disembeli di situ Manat itu artinya yang terlalu banyak ditumpahkan darah di depannya. Itu arti manat. Terlalu banyak mereka sembelih hewan dengan harapan mendapatkan berkah dari manat ini. Jadi pada hakikatnya itulah perbuatan kaum musyrikin dahulu. Mereka mengharapkan berkah dari kuburan, pepohonan dan batu-batuan. Iya. Ini inti pendalilan pada apa namanya ayat ini. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. An Abi Waqid Al-Laitsi qala Dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau berkata Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Hunain. Dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran, yaitu baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yunutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhata dhatu Dan ketika itu kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang disebut pohon sidrah. Pohon itu mereka biasa menggantungkan padanya uh, sebelumnya dikatakan mereka biasa beriktikaf di sekitar pohon tersebut berdiam diri untuk beribadah maksudnya apa jemaah sekalian mereka mengharapkan berkah pohon tersebut dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu sampai-sampai pohon itu dinamakan Zatu anwar, pohon yang digantungkan padanya senjata-senjata apa jemaah sekalian maksud mereka menggantungkan senjata di pohon itu untuk mencari berkahnya dengan harapan senjata mereka makin sakti. Jadi ini perbuatan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang baru masuk Islam ini kemudian melewati pohon tersebut. Kata beliau, "Famarar nabi sidratin fakulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Kemudian kata beliau kami melewati pohon tersebut lalu kami berkata ya Rasulullah buatkanlah kami sebuah pohon untuk menggantungkan senjata-senjata sebagaimana yang mereka miliki. Ini jamaah sekalian permintaan para sahabat yang baru masuk Islam. Maka mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya punya pohon untuk mencari berkah sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Mari kita perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahu akbar. Beliau bertakbir artinya beliau kaget, bercampur marah. Innaha sunan. Yang kalian ucapkan adalah tradisi-tradisi orang-orang musyrik dahulu. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu israila li Musa ucapan kalian demi Allah yang jiwaku ada di tangannya persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa apa jemaah sekalian ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ij'al lana ilahan kama lahum alihah wahai Musa buatkanlah kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan yang mereka miliki mereka minta dibuatkan Tuhan dalam bentuk sebuah patung untuk disembah sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin maka apa kata Nabi Musa alaihi salam qala innakum qaumun tajhalun beliau berkata sesungguhnya kalian ini adalah orang yang sangat bodoh Dan ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-138. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Jemaah sekalian, inti pendalilan di dalam hadis ini adalah bahwasannya mencari berkah dari sebuah benda tertentu, apakah pepohonan, batu-batuan, kuburan dan yang semisalnya, itu adalah salah satu bentuk kesyirikan orang musyrik jahiliyah. Itu adalah salah satu bentuk kemusyrikan orang-orang kafir jahiliyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadis ini menegaskan bahwa itu adalah kekafiran. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, Ya Rasulullah, kami juga pingin ada pohon untuk mencari berkah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan permintaan mereka itu sama dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah. Jadi jemaah sekalian, orang yang mencari berkah dari batu-batuan, pepohonan, kuburan, dan yang semisalnya, sama dengan penyembah patung, tidak ada bedanya. Persis sama dengan para penyembah patung. Baik penyembah patung Bani Israel maupun kaum musyrikin jahiliyah ketika Rasulullah SAW diutus. Dan ini bisa jadi termasuk kategori syirik besar dan bisa jadi termasuk kategori syirik kecil sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa mencari berkah dari selain apa yang telah Allah tetapkan memiliki berkah termasuk kategori kesyirikan yang harus kita jauhi. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini sebetulnya banyak sekali pelajaran berharga. Namun karena waktu kita terbatas, saya tambahkan satu pelajaran penting sekali yang terkandung dalam hadis ini. Yaitu apa? Bahayanya mengikuti tradisi-tradisi orang kafir. Bahayanya ikut-ikutan terhadap kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin. Di samping itu adalah haram, dosa yang sangat besar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka di samping itu adalah dosa besar, itu juga akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan dan kekufuran tanpa kita sadari. Makanya jamaah sekalian dijelaskan para ulama salah satu tujuan besar mengapa Islam ini Allah turunkan agar orang-orang yang beriman itu berbeda dengan kaum musyrikin. Ini termasuk prinsip agama Islam agar kita selalu berbeda dengan kaum musyrikin, tidak boleh sama. Maksudnya berbeda dalam ciri-ciri khusus mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan dalam semua perkara. Apakah dalam ibadah, maupun dalam adat kebiasaan sehari-hari. Enggak boleh kita ikut-ikutan dengan orang-orang kafir dan kaum musyrikin karena itu termasuk dosa besar dan akan menjerumuskan kita ke dalam dosa kesyirikan. Jemaah sekalian, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana menyadarkan orang-orang yang masih melakukan kesyirikan. Iya kan? Tidak lain, caranya pertama sekali kita menuntut ilmu terlebih dahulu. Kita mendalami ilmu agama terlebih dahulu, terutama ilmu tauhid. Terutama ilmu tauhid. Kalau kita sudah betul-betul mengerti tentang hakikat tauhid, dan yang mana ter termasuk kategori kesyirikan serta bahaya-bahayanya, maka dengan mudah kita bisa menjelaskan kepada mereka. Ya. Sama dengan orang mau melakukan satu pekerjaan. Semakin dia ahli dalam pekerjaan tersebut, semakin mudah dia melakukannya. Ya, semakin dia ahli dalam pekerjaan tersebut, semakin mudah dia melakukannya. Demikian pula dengan berdakwah. Semakin kita mendalam di dalam menuntut ilmu, maka semakin mudah kita menyampaikan dakwah tersebut. Iya. Jadi intinya itu, pertama kita menuntut ilmu, mendalami ilmu tauhid, kemudian setelah kita amalkan, maka kita punya kewajiban untuk mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Iya, barangkali seperti itu. Wallahu alam. Hmm. Silakan. Gimana, Mas? Oh iya. Baik. Sebetulnya ada hadisnya. Bayi yang lahir di diazankan dan dikomat, tetapi hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Itu yang saya tahu dari penjelasan para ulama peneliti di dalam bidang hadis. Ya. Jadi tidak ada anjuran khusus bacaan tertentu untuk bayi yang baru lahir. Iya. Paling minimal adalah kita mintakan perlindungan kepada Allah seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang cucunya, untuk dua orang cucunya ketika baru lahir atau bukan ketika baru lahir saja. Ini bukan bukan doa khusus ketika baru lahir tetapi kapan saja bacakan isti'adah memohon perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita yaitu dengan lafaz u'idhukuma kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada uh, Al Hasan Al Husain aku memperlindungkan kalian berdua ya seraya beliau berdoa kepada Allah Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Dari setiap syaitan, binatang yang berbisa, dan mata yang hianat. Jadi, Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari setan, binatang berbisa, atau bisa juga diartikan binatang buas, dan mata yang apa namanya bisa menyebabkan penyakit air. Ya, dan itu kapan saja dibaca, nggak khusus dia baru lahir. Setiap hari kita lihat anak kita bacakan itu. Ya, ini doa penting sekali. Wallahu alam. Mungkin masih ada? Sudah ya? Kebetulan habis waktu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik.